Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa tarahham wa tahannan Ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala ali sayyidina Muhammad وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا yang kami muliakan, yang kami hormati para habaib wabil khusus Al Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'akil Wabil khusus Al-Habib Husain bin Najib Al-Haddad para sesepuh, para alim ulama, segenap takmir Masjid An-Nur yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula kali panjenengan pada malam hari ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengingat menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengingat menyebut nama kekasih Allah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu hadis disebutkan tandanya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang diizinkan lisannya yang diizinkan hatinya mengingat Allah dan mengingat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi wawasan Ratibul Haddad, wawasan Maulid yang sudah kita laksanakan tadi semoga senantiasa menjadikan hidup kita barokah, rizki kita barokah, keluarga kita barokah dan semoga kita ketika ajal menjemput kita diberi keistimewaan oleh Allah sempurnanya nikmat yaitu al-maut alal Islam meninggal dalam keadaan membawa Islam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Semoga kita juga termasuk orang-orang yang bisa memakmurkan baitun min buyutillah. Orang-orang yang bisa menjadi pelindung bagi desa. Karena hakikatnya masjid niku payungi desa. Masjid niku payungi kota. Karena ada riwayat hadis Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan bala mau menurunkan azab kepada sebuah kaum namun ketika Allah melihat Umar masajidillah Umar buyutillah orang-orang yang memakmurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala tidak jadi menurunkan azab kepada sebuah kaum tersebut Tentu kapan teng desa niku wonten masjid tapi mboten makmur dengan kegiatan taat kepada Allah. Mek bangunane tok Masya Allah luar biasa Nanging dalamnya tidak ada sholat jamaah Tidak ada kegiatan to'at kepada Allah Maka ini koyok dini Wonten payung tapi suwek kafe. eh. Jadi lek kapan kaudanan Cepet kena udan maka sifatnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Orang-orang yang memakmurkan, orang-orang takmir masjid niku Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa atas zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muflihin Terus sifatnya orang-orang yang mampu memakmurkan masjid adalah ada empat sifat. Kalau memang orang tersebut mampu melaksanakan empat sifat niku, meskipun boten ditulis teng papan takmir masjid, jenengan melbet takmir masjid. Pertama adalah sifat mana amana billah orang-orang yang betul-betul yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu amal hati percaya, mantep. Tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Samangkin kathah tiyang sing imani iman teng mototok. Makanya sifatnya orang yang takwa pertama kali sampai buka surat Al-Baqarah sifatnya pertama kali alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin apa sifatnya muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi yaitu sifatnya orang-orang yang iman dengan hal-hal yang samar hal-hal yang gaib yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala satu iman nggih eh, nguataken iman niku iman niku bisa tambah iman niku bisa mundak lek kapan taati istiqomah teng Allah Subhanahu wa taala sebab imane tiyang wonten kadang mudun kadang mundak nggih eh, lek ngelampahi maksiat imane mudun maka kata Rasulullah orang yang meminum minuman khamr orang yang la yazni zani wa huwa mu'min wa la yashrab syarib wa huwa mu'min wa la yasrik syarik wa huwa mu'min artinya ketika berbuat amalan-amalan yang maksiat niku iman niku luntur iman niku dicabut kali Allah Subhanahu wa taala maka kalau memang meninggal dalam keadaan seperti itu naudzubillah min dzalik orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah naudzubillah min dalik. Ini sifat yang pertama bagi orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala man amana billah. Kemudian iman wabil yaumil akhir, iman dengan hari kiamat. Percaya Perkados lek kapan sedanten amal kula kali panjenengan niki pasti benjing dipertanggungjawabkan kali Allah Subhanahu wa taala. Mboten wonten benjing malaikat saged disogok kaya teng Indonesia mriki niki mboten enten. Eh. Pasti mboten luput. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nauzubillahi min dzalik. Nggih. Terus punya perasaan bahwa besok kulo kali panjenengan iki pasti dipertanggungjawabkan seluruh amal apa saja. Nggih. Alhamdulillah insyaallah lek masjid pasti ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Nggih, sing jawab jaba masjid niku nggih tanah-tanah yang dibuat parkir sahabat-sahabat Ar-Ridwan niku niku tanah-tanah niku berbangga bincing teng Allah Subhanahu wa taala pernah diletakkan di atas saya motor sepeda motor bagi orang-orang yang mau yang mau membaca sholawat kepada Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangga sedanten. Dan pasti akan diper pasti akan dilihatkan nanti kepada di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Allah mek sanjang teng kula kali panjenengan teng Al-Qur'an. Allah sanjang wa kuli amalu. Muhammad nabiku kekasihku sing wong wong sing paling tak percaya sak dunyo kata Allah omongan nang menungso i'malu sakarepmu ngamal loh Berbuatlah sesuka engkau, terserah. Tapi fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Nanti pasti akan dilihat, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasti akan dilihat oleh orang-orang mukmin semuanya. Nauzubillah min dzalik. Maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hadir kita di majelis seperti ini adalah merupakan keuntungan yang luar biasa bagi kita Kalau kali panjenengan lagi umatnya kanjeng Nabi Muhammad sing umure titik ya. Umure antaranya swidak sampai petung puluh tahun eh. Jenengan setunggal jam kali jam lenggah iktikaf teng masjid An-Nur solawat, solawat, sholat rotibul hadat demi Allah insya Allah pasti nanti bincing teng akhirat luar biasa pahalane saking Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula kalih panjenengan ndugeni majelis sering solawatan, nggih, sering maos bul hadat, sering kempal bakal para habaib, urip jenengan enak, rezeki sampeyan lancar, nggih. Urip sampeyan anak-anak jenengan taat birul waliden, niku ketahuilah niku cuma cipratan balesane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Cipratan mawon. Hakikate balesane Allah benjing teng akhirat ya Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged disifati. Begitu juga orang yang hidupnya suka meninggalkan sholat. Orang yang hidupnya suka maksiat kepada Allah. Uripe moten enak. Keluargai amburadul. Nih, niku nggih cipratan mawon siksaan saking Allah Subhanahu wa taala hakikate siksaan bincing ting nerakane Allah naudzubillah min dalik niki sifate takmir masjid pertama man amana billahi wal yaumil akhir nomor kali wa aqamas shalah tiang yang mendirikan salat melaksanakan salat wa ataz dan orang yang menunaikan zakat nggih Terus yang terakhir walam yakhsha illallah orang yang di dalam hatinya tidak pernah ada rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sifatnya muammir masajidil masajidillah. Orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Sebabnya selalu bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kula kali panjenengan nggadahi masjid diambil tiambek teng kampung-kampung panjenengan monggo dimakmurakan kali salat jamaah, dimakmurakan kali pengajian, dimakmurakan kali solawatan kali, kali keteng kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan insya Allah kita masuk golongan faasa ulaika ayyakunu minal muhtadin maka semoga orang-orang yang sifatnya empat tadi Yang menjadi orang-orang yang memakmurkan masjid tadi Merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Mugi-mugi kulau kali panjenengan, keluarga kulau kali panjenengan Anak-anak kulau kali panjenengan pemuda-pemudi kula kali panjenengan mugi-mugi termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala tanpa embel nopo-nopo memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala boten masjid didamel ajang mencari pengaruh boten masjid di didamel ajang golek jeneng teng di hadapan masyarakat boten niate khidmah teng agamani Allah Subhanahu wa taala tiang sing khidmah lillahi taala niku nggih ganjarane gede. Namun kalau memang di dalam jalannya Allah yang semestinya khidmah lillahi taala namun dijadikan kepentingan duniawi nggih siksaane lebih. Orang alim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang alim, orang yang betul-betul alim, ulama, kiai, para habaib niku diangkat derajate luhur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanging wonten gian fa'alimun ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubhatil wasan. Sebaliknya kalau memang orang alim, orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, malah apa? Malah merusak syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang alim tersebut akan disiksa lebih dahulu daripada orang-orang kafir akan disiksa oleh Allah daripada orang-orang yang penyembah berhala. Monggo kula kalih panjenengan wonten kesempatan khidmah kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala monggo bareng-bareng lillahi taala mboten wonten krana-krana mek krana Allah Subhanahu wa taala nyuwun ridane Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sekedhik niki wonten barokah wonten manfaatih amin ya rabbal alamin wal afwi minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh